syukrika wa husni ibadatik jangan engkau tinggalkan wahai mu’ad. fi dubur kulli sholat fi dubur kulli sholat ada dua penafsiran dari kalangan para ulama ahli sunnah termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyatakan dubur kulli sholat adalah setelah tasawuf akhir sebelum salam setelah tasahud akhir sebelum salam dan juga setelah salam setelah salam yaitu membaca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa zikir kepada Engkau ya Allah, mengingat Engkau. Dan ya Allah, tolonglah aku agar selalu bersyukur akan nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Dan ya Allah, tolonglah aku agar aku beribadah kepada Engkau dengan ibadah yang baik wa husni ibadati. Ikhwati fid din, a'azzani wa Walaupun ini adalah nasihat Rasul kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tapi pun ini juga untuk umatnya agar kita tidak meninggalkan doa tersebut. Kapan waktunya? Sebagian ulama menyatakan sama-sama bolehnya sebelum salam setelah tahiyat akhir sebelum salam atau setelah salam setelah salam Allahumma a'inni ala zikrita wa syukrita wa husni ibadatik ikhwati fid din a'azzani wa azakumullah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini memiliki faedah yang besar. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Thayyib min Kalamit Thayyib menyebutkan sekitar 80 lebih faedah zikir kepada Allah. Delapan puluh lebih Dan Syekhul Islam Tukaim rahimahullah pernah suatu ketika di siang hari itu sakit semua badannya. Setelah diingat-ingat ternyata lupa belum sarapan yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di paginya. Dan zikir kepada Allah yang penuh dengan keikhlasan dan benar itu akan menyebabkan tenangnya kolbu. Ala bidzikrillah tatmainul qulub kata Allah. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu kolbu menjadi tenang. Sehingga Rasulullah Rasulullah memperumpamakan perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dengan yang tidak zikir kepada Allah bagaikan orang yang mati dan hidup bukan mati dan bukan hidup dan sakit, tapi hidup dan mati. Bukan hidup dan sakit, saking jauhnya perbedaan. Dan setan meletakkan belalainya itu di kolbu manusia itu ketika zikir kepada Allah menjauh setan. Ketika lalai melancarkan makar-makarnya dan tipu dayanya. Oleh karena itu, <clears throat> maka Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita ketika menjelaskan bahwa kolbu manusia ini terbagi menjadi tiga di awal kitab tadi al-wabilus sayyid min kalimat sayyid tersebut Beliau menyebutkan bahwa kulub, kolbu-kolbu manusia ini ada tiga. Kolbu yang pertama itu mahsu iman. Mahsu iman. Wal amalus salih. Kolbu yang pertama ini kolbu yang penuh dengan iman dan amalan-amalan soleh. Zikir kepada Allah. Ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan penuh dengan keimanan sehingga syaitan tidak berani menggoda kolbu yang pertama ini ketika mau menggoda langsung terbakar terpelanting jauh dari kolbu yang pertama ini yang mahsu yang penuh dengan keimanan dan penuh dengan amalan-amalan yang soleh Ikhwati fi din, a'azzani wa zakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika melewati satu jalan, setan lewat jalan lain. Syaitan lewat jalan lain. Dan syaitan akan menjauh dan tidak sanggup memperdaya manusia muslim ketika seorang muslim tersebut betul-betul ikhlas kepada Allah dan iblis bersumpah kepada Allah wa bi'izzatika kata iblis la aghwiyannahum ajma'in illa min ibadikal mukhlasin sungguh kata iblis kepada Allah demi keagungan engkau ya Rabb aku akan sesatkan semua hambamu illa min ibadikal mukhlasin kecuali hambamu yang ikhlas zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul membuahkan sebuah buah yang sangat mulia dan berharga sehingga syaitan pun lari menjauh dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang berzikir kepada Allah dengan ikhlas dan benar dan kolbu yang pertama ini yang penuh dengan iman dan amalan-amalan soleh dan terus istiqomah dan terjaga amalan tersebut iman tersebut dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. kolbu yang kedua kata Ibn Qayyim kolbu yang maksudil iman dan ada amalan soleh dan terkadang gelombang syahwat menguasainya wal harbu fihi tijal kolbu yang penuh dengan keimanannya dan amalan soleh taat kepada Allah namun ketika lalai ketika syahwat mulai menguasai dia maka setan pun menggoda dia Ketika dia zikir kepada Allah, setan pun lari. Ketika dia ingat kepada Allah lari, ketika lari masuk lagi, terus demikian walhamdu sujud. Ini kolbu yang kedua. Dan kolbu yang ketiga, kolbu yang tidak ada keimanannya dan tidak ada kebaikannya. Di sini setan tidak menggoda. tidak digoda oleh syaitan. Apanya yang digoda? Udah ada keimanan, tidak ada kebaikannya. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Fama tasna'u biqalbin kharrab?" Apa yang mau dilakukan oleh syaitan? Kolbu yang tidak ada kebaikan dan imannya. Tetapi oleh syaitan orang ini yang punya kolbu ini itu dijadikan sebagai teman pasukan untuk menggoda merusak kaum muslimin dari kalangan manusia. Dan beliau ibaratkan tiga kolbu ini bagaikan tiga rumah. Rumah yang pertama adalah rumah seorang raja yang isi rumah tersebut barang-barang berharga dan dijaga ketat rajanya pun ikut menjaga sehingga pencuri ketika mau masuk selalu ketangkap basah rumah seorang raja isinya barang-barang berharga, barang-barang mulia, yaitu iman dan amal soleh tadi itu. Dan dijaga ketat yang jaga raja itu sekaligus pasukan-pasukan inti yang jaga sehingga tidak ada kesempatan bagi pencuri untuk masuk. Ketika mencuri tangkap saja. Mencuri tertangkap saja. Tolku yang kedua ibaratnya rumah yang kedua rumahnya orang rakyat jelata biasa, barang-barang berharga ada, tapi nilainya tidak seperti rumah yang kedua, yang pertama. Dan penjaganya ketat. Seketika kami kadang-kadang lolos. Penjaganya ngantuk, disok, disogok, diberi uang agar bisa mencuri dan berbagai bentuk yang lain yang mana ketika lalai penjagaan dari rumah itu pencuri pun masuk mencurinya. Tapi ketika kondisi tetap pencuri pun tertangkap. Ketika dia berzikir kepada Allah, beramal soleh, setan pun lari. Ketika dia sudah lalai zikir kepada Allah, setan pun masuk. Ini yang kedua, rumah yang kedua. Kalau yang ketiga, ibaratnya rumah yang ketiga, rumah kosong, tidak ada penghuninya, tidak ada barangnya. Apa yang mau dicuri oleh, oleh pencuri? Ayo nyuri rumah itu. Apa yang dicuri? Ya, anunya, anunya apa? Ya anunya, enggak ada barangnya. Enggak ada orangnya. Tapi oleh pencuri dijadikan markas untuk rapat acara pencurian naudzubillah min Wadah. Ini pentingnya apa? Zikir. Pasti banyak yang lebih yang lain. Allahumma inni ala zikrika. Dan sholat itu juga intinya zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. ilm, majlis ilmu itu adalah majalisul zikir, majlis majlis zikir. Para ulama menamakan majlis ilmu juga majlis zikir. Hanya zikir ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah ma'ina lagi zikrika wa syukrika syukur juga demikian. Kuat, bukan masalah yang lain. Nah, kerendahan, kehinaan, keterpurukan kalau ada seorang muslim tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syajid. Kalau kalian syukur akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, aku tambah kata Allah dari satu kenikmatan ke nikmatan berikutnya. Namun kalau kalian kuhur, kalian mengingkari nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, sesungguhnya siksaanku itu pedih kata Allah swt. Makanya sebagian ulama salah menyatakan syukur itu ibaratnya ibaratnya itu dalam iman intinya, rohnya, jasad. Jasad itu kayak kepala. Itu posisi syukur. Kira-kira kalau jasad tanpa kepala ya apa? Sebagian ulama menyatakan kafar dan syukur itu ibaratnya pada jasad adalah kayak kepalanya. Kita nggak bisa bayangkan kalau jasad tambah kepala. Mut. Mata yang musuh. Hati. Nah, namun ya kawan perlu diketahui ternyata kalimat syukur ini mudah kita ucapkan tapi kenyataannya sedikit dari hamba Allah yang mampu bersyukur. Makanya kata Allah SWT dalam Al-Qur'an wa in ta'addu wa in ta'uddu Allah wa in ta'uddu Allah la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Kalau kalian menghitung hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu. Saking banyaknya, saking luasnya nikmat Allah itu, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Tapi apa kata Allah? Innal insana la zalumun kafar sesungguhnya manusia ini memang punya perangai zolim, aniaya dan kafar, kufur nikmat. Kecuali yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian di ayat saya telah menyatakan wa qalilum min ibadi syakur. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadi syakur sedikit dari hambaku kata Allah yang mau bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Makanya Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang sahih ditegaskan langsung nikmatani maghbuna fihi makatsirun minan nas asihatu wal farad dua kenikmatan yang ternyata mayoritas manusia banyak melalaikan banyak tertipu padanya nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu dalam keadaan Allah berfirman, "Latus alunna yauma izin anin na'im." Kalian kata Allah, nanti di hari kiamat pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Dua kesempatan ini sehat dan kelonggaran waktu banyak diremehkan dan disepelekan, diingkari oleh mayoritas manusia. Ini penting untuk dikenal pelajaran bagi kita. Tanji. Bagi kita. Saya pribadi terkhusus. ya kalau berikan ini buat apa? Apa yang saya lakukan? Apa yang saya perbuat di dunia ini? Untuk ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan, menjalankan sunnah-sunnah yang Rasul sunahkan. Sejauh mana waktu yang Allah berikan 24 jam sehari semalam, apa yang kita perbuat? Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Taala. Kenyataannya kata Rasulullah, mazbuna fihi matakhirun minan naf Tak banyakkan manusia terlena di dua nikmat itu. Larut pada meremehkan dan menyepelekan Makanya kita minta tolong kepada Allah, Allah main ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, tolong aku agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada aku ya Allah. Wa husni ibadatik dan agar ibadahku baik kepada Engkau ya Allah. Tidak ada ibadah yang paling baik kecuali ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul saw. Alaihi Wasallam. Ismun jami segala aktivitas segala kegiatan kita, ucapan kita, perbuatan kita, keyakinan kita yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu wajib ada padanya ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini husni kita. Amalan ketika tidak ikhlas karena Allah, walaupun sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak diterima. Amalan sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak ikhlas, tidak diterima. Amalan yang ikhlas karena Allah, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak diterima. Oleh Allah SWT. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan, Huwallazi khalaqal mauta wal haya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Di surat Al-Mulk, Allah nyatakan, Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dengan tujuan untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Paling paling baik amalannya kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah akhlasuhu wa aswabuhu. Dikatakan baik amal itu ketika ikhlas karena Allah dan sawab benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ikhlas karena Allah tapi tidak sawab, tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, Allah nggak terima. Sesuai dengan tuntunan Rasul, tapi tidak ikhlas karena Allah, Allah nggak terima. Hatta yakuna kata beliau mukhlishan wa sawaban, sampai ikhlas karena Allah dan benar. Wa husni ibadati. Ada nah, ikhwati fi din, a'azanazakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya bismillah kita mencoba membaca pertanyaan ini Pertanyaan pertama sudah bagaimana syarat bolehnya poligami? Luar biasa. Anak tadi nggak nyinggung di masjid menjadi topik pertama. Nanti anak tanya antum bisa jawab tak? Antum mampu dah berani tak? Aku tidak berani tidak mampu nanti jawabnya gitu. Nah, masyahid di sini Allah menyatakan dalam Al-Qur'an Fancihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ayat ini Al-Qur'an gitu loh. Allah menyatakan Fancihu ma qabalakum minan nisa'i. Nikah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai tentu agama dan akhlaknya tadi lebih bahas masna dua bukan satu langsung dua tiga atau empat jadi hukum saja berapa dua apa itu loh silakan terjemahkan baca Al-Quran terjemahkan di depan ngobrol ayat itu tadi antum nggak akan dapati di terjemahan manapun ayat tadi dengan terjemahan nikahilah oleh kalian wanita yang kalian suka satu, tidak ada. Langsung dua. Uh, senang semua pada alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, wah, alhamdulillah, zen. Terus senang yang, yang gini-gini enak gitu. Mari ngono. Setelah ini antum lihat. Lihat untuk dipraktekkan maksudnya. Enggak ada takuti, ada apa yang takuti? Nah, seperti itu enak kalau yang bicara itu melakukan, tapi kalau tidak melakukan bingung dia. Nah, jadi <clears throat> kata Syekh Ubaid Al Jabiri Habibullah tadi kan itu pembahasannya ada, cuma nggak nabah karena waktunya kan mepet. Disebutkan bahwa hukum asal nikah itu dua. Hukum asal nikah itu berapa? Dua. Nah, ya apa sekarang? Ini ya, mau baca ayat antum. Mau dia pakai ayat tadi. Maslah wa sulasa wa ruba. Dua. Jangan menyatakan dua itu keringanan rusuh. Bukan terbaik. Dua. Haru kata Allah. Wa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kalian khawatir tidak adil. Haru satu. Kalau adil berapa? Wah. Adil itu apa sih? Adil dalam mabit bermalam dan adil dalam nafkah. Panjang kalau diterangkan di sini. Syaratnya adil. Itu syaratnya kan banyak syarat poligami adil. Ringan sederhana sekali. Sekarang ini misalnya, ini misal. Misal bukan berarti berandai-andai. Antum yang hadir ini semua nikah empat-empat. Masih lebih perempuan, masih banyak. Sisa. anak yang anak mendengar di Indonesia itu tahun 90 berapa? 93 atau 4 atau berapa pokoknya segituan kurang lebih itu sudah banding satu banding 4 atau 5 di Indonesia dan nanti dengan hari kiamat secara dunia ini satu banding 50 menjelang apa? hari kiamat atau ah, masuk bagian daripada tanda-tanda hari kiamat satu banding 50 nah sekarang itu lupa susuk dan susuk nah, masih lebih dan sini kayaknya serius sekali. Nanti ketika makan nanti tak terangkan nanti. Kalau yang semangat semangat nanti duduk di situ. Nah, barakallahu itu. Nah, makanya barakallahu fikum cuman kita berkewajiban untuk belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi di dalam mempergauli istri-istrinya secara syar'i. Itu penting, itu kewajiban kita. Dan bagaimana para sahabat dan para aimah di dalam mendudukkan kalau sudah punya ilmunya dan tahu dan berani dan siap, bismillah. Bismillah. Nah, itu sunnah yang mulia dan bagi para wanita tidak boleh menolak dan menghinanya. Bagi wanita tidak boleh menolak dan menghinanya naudzubillah min dzalik. Ini sunnah dari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, masih panjang jawabannya, labas cukup dulu yang penting paham secara global. Yang mau kursus, ahlan sahabat. ini berat gawat ini. <clears throat> gawat. Apakah nasihat ustaz kepada para istri yang apabila istri dinasihati oleh suaminya tapi istri malah membantah ucapan suaminya agar jawabannya itu munsif adil maka nasihatnya itu apa kok istri bantah kita harus berhusnudon kepada istri dulu ini kan kita bilang salafiyah, istri yang salafiyah, yang harus sunnah maksudnya. Nasihatnya apa sih? Kok istri itu membantah? Kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan nasihat itu benar, memang secara syar'i benar. Kemungkinan diyakini benar oleh suami, tapi ternyata keliru. Gitu loh. Anak tidak menyatakan kemungkinan nasihatnya adalah salah. Enggak. Bersunutan kita kepada suami tersebut. Nah, kalau yang pertama tadi bahwa si suami nasihatnya kepada istri itu sudah benar menurut syar'i, nasihatnya tersebut dan benar menurut syar'i, maka sang istri tidak boleh membantah atau membangkang. Naudzubillah itu khawatir nusyuz. Naudzubillah min dan bukan sama sekali ciri-ciri wanita yang istri yang solihah. Dan dia berada di posisi yang berbahaya. Jangankan nasihat yang seperti itu, ketika si istri diajak untuk berhubungan badan di waktu malam, kemudian menolak dan suami tidur dalam kondisi dia itu marah kepada istri, maka istri dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Jangan kan? Ini penting. Untuk diperhatikan, untuk dicamkan oleh sang, sang istri. Yang seperti itu. Dan kewajiban bagi istri itu taat dalam perkara yang baik selama dalam batas kemampuan nasihat tersebut tidak berlebihan maksudnya karena ketaatan itu merupakan ciri khas seorang istri yang solihah dan membangkangnya itu ciri khas seorang istri yang tidak baik. Nah, adapun ketika nasihat tersebut itu adalah yang diyakini suami baik tapi salah hakikatnya, maka yang seperti itu dimusyawarahkan. Tetap disampaikan kepada istri untuk tidak berbicara kasar dan keras. Kenapa demikian? Karena suami itu tetap rijal kawam, kawam itu diantara maknanya kadiruha, yang dituakan, yang dihormati. Sehingga tidak boleh membentak-bentak suami tetap. Tapi dinasihati dengan cara yang baik. Afwan. Kok yang anak dengar ayatnya ini, hadisnya ini. Itu yang anak dengar dari pengajian dan usul-usul alusunnah. Jadi yang aku sampaikan kayaknya itu hadisnya palsu misalnya. Nah, betul dan diyakini dia kogi benar tapi doif atau palsu nah si suami harus lucu, tapi istri tidak boleh membangkang dalam pengertian membangkang dengan suara keras pakai azan kenapa kadiruha yang dituakan sekalipun usianya usianya lebih muda misalnya tetap yang dituakan yang dihormati tetap sang suami tadi Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab apa ini? Ah, anak tidak paham bacaannya. Ini mirip bacaan tulisan perset. Mirip, anak tidak bilang sama, mirip. Berapa batasan waktu suami mem memberikan istri mungkin untuk mencari nafkah? Terus eh, untuk gampang yang ini. Soalnya nanti kan repot ya karena tulisannya susah. Afwan ini masih lagi tadi. Soalnya sudah cukup, tapi labas. Ini minta dijawab soalnya. Afwan Ustaz Ab mau tanya apakah istri yang tidak ridho suaminya bertaadud nikah lagi itu dapat dikatakan istri yang tidak solihah. Sebelum menjawab hak apa dia untuk tidak ridho. Oh, ini syariat. Ini syariat. Nah, makanya Rasul menyatakan Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada tiga orang datang kepada Rasulullah tanya kepada Aisyah tentang bagaimana ibadahnya Rasul Terus tiga sahabat itu langsung pulang dalam keadaan Terus anak tidak akan tidur semalam, sholat malam terus. Setelah dijelaskan tentang ibadahnya Rasul. Yang satu menyatakan, waktu anak tidak mau nikah. Is. Tidak mau nikah. Begitu. Yang satu tidak mau tidur, ibadah terus. Yang satu nggak mau nikah, Nah, melajang gitu aja. Nah. Begitu. Nah, satu apa? Hah? Puasa terus tidak pernah buka. Sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasul menjawab, Ana lebih bertakwa kepada Allah di antara kalian. Ana tidur dan juga anak sholat malam, anak berbuka, anak puasa dan anak berbuka. Dan anak kata Rasulullah wa anak zawajun nisa. Bahasanya bukan anak atazawwaju imro'atan, tidak demikian. Tapi nisa, jamaah dari imroat itu nisa. Aku menikahi para wanita, sekian wanita faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang memuji sunnahku bukan golonganku kata Rasul. Wah ini syariat Allah. Tadi ayat diterangkan. Apa urusan kalian wahai para wanita untuk tidak ridho suaminya takut? Apa? Hak kalian itu apa? Syariat ini bukan milik kalian. Milik Allah dan Rasulnya. Nah, tinggal permasalahan sekarang. Assalamualaikum. Nah, dibedakan antara tidak mampu dengan tidak ridho atau menolak. Kalau tidak mampu sang wanita ya dinasehati, mudah-mudahan cepat mampu. Nah, dinasehati. Jangan sampai ada kata-kata tidak ridho atau menolak. Jangan. Khawatir. Na'udzubillah min dzalik. Dari menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinasehati. Kalau seperti itu kondisinya. Nah, kalau itu.